Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Nah, saya persilahkan. Uh, bagaimana untuk dengan hukum jangka profesi Ustaz yang banyak oleh bagian kaum atau di hukum mengatakan adanya Nah, berkaitan dengan zakat profesi. Profesi itu bukan hal baru. Bukan hal baru. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada sahabat-sahabat yang memiliki profesi. Sahabat-sahabat sudah ada yang jadi gubernur, ya. kemudian ada yang jadi pegawai negeri pun di masa Umar bin Khattab sudah ada. Bahkan sudah ada buku catatannya pegawai negeri itu, yang tentara, yang bagian apa itu sudah dicatat oleh Umar bin Khattab. Saya zaman dulu nggak ada sekat profesi. Tetap zakat itu sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Rasul SAW yang wajib ya kita katakan. Tapi kalau dia mengeluarkan tiap bulan, bagus. Orang mengeluarkan tiap dapat hasil dia, anak pokoknya Ustaz, kalau dapat duit, dapat gaji, anak keluarkan 2,5%. Masya Allah, bagus. Itu termasuk sedekah buat dia. Tapi kita tidak mewajibkan. Karena kan ada syaratnya zakat itu sampai nisabnya. Gajinya 2 juta. Nggak sampai nisabnya. Itulah rahmatnya Islam itu seperti itu. Kemudian setelah berputar setahun, namun kalau anjuran ya dianjurkan karena kita dianjurkan bersedekah, maka orang-orang yang memiliki gaji usahakan. Saya juga menganjurkan. Ulama juga menganjurkan. Kalau punya rizki itu langsung keluarkan. Lihat kisah seorang yang yang Subhanallah. Dia mendengar suara dari awan. Mendengar suara dari awannya. Dia dengar suara dari awan, iski kata fulan. Dalam hadis riwayat Muslim. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulan. Dia namanya disebutin. Dia ikutin itu awan. Akhirnya awan itu turun menurunkan hujan di satu padang pasir padang batu, lalu airnya berjalan, ada jalan air. Diikuti sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu sudah ada yang ngatur air ya. Dia tanya, Assalamualaikum kata dia. Masmu, siapa nama namamu? Katanya Fulan. Ente kenapa tanya nama namaan? Namanya itu sama dengan yang disebutkan di awal. Bayangkan. Kata dia, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai awan khusus buat engkau. Hujannya itu khusus buat dia. Kata orang ini, amma qad sami'ta. Karena kau sudah dengar, maka aku terpaksa membuka rahasianya. Aku kata dia, dari hasil kebunku ini 30 persen. Bukan 30 persen, afwan, salah. Suluh, sepertiga. Sepertiga itu aku sedekahkan. Padahal zakat tanaman berapa? 5 atau 10 5 atau 10 persen Tapi dia keluarkan sepertiga Sepertiga aku keluarkan Sepertiga aku makan Sepertiga aku kembalikan untuk modal seperti itu. Jadi diperbolehkan kita. Jadi orang profesi tiap dia keluar mau mengeluarkan silahkan dianjurkan, tapi tidak menjadi satu kewajiban karena belum sampai nisabnya dan belum ada haulnya seperti itu. Kalau sampai nisabnya, jadi umpamanya dia punya gaji terus ditabung sampai akhir tahun, oh terkumpul 50 juta, dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau akhir tahun malah mins, ya nggak ada zakatnya seperti itu. Wallahu a'lam. itu berkaitan dengan zakat profesi ya. Namun tetap ingat dianjurkan orang untuk banyak-banyak berzakat tiap hari boleh. Asal orang yang buka warung tiap hari malam hari dia hitung dapat umpamanya 100 ribu 30 ribu dia keluarkan itu dianjurkan yang seperti itu Allah baik pertanyaan kedua tadi di situ nah yang bapak dulu kami sedang harus dampaknya dampaknya bagi kami dan juga sebagian manusia yang lain itu adalah rasa khawatir takut saya mau membaca terjemahan Al-Quran atau buku-buku yang lain harus dikonsultasikan dulu dengan dengan para ustaz nah sedangkan eh, Rasulullah itu kita banyak awalnya Al-Quran kemudian kitab-kitab yang dihasilkan oleh para ulama itu untuk dibaca jadi dalam hal ini ada rasa khawatir kalau kalau terjadi satu kesalahan. Jadi maksudnya apa? itu gimana? Nah, barakallahu fikum ya. Berkaitan masalah belajar, kita kan disuruh belajar sama guru.